وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم حديث dari Abi radhiyallahu taala anhu bahwa manusia dari sahabat-sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa semua pahala. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maknanya sedangkan kami tidak bisa. Maka mereka merasa tersaingi oleh orang-orang kaya karena orang-orang kaya bisa lebih banyak beramal saleh. Salatnya sama, puasanya sama, tetapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Jadi namanya tanafus berlomba-lomba dalam kebaikan dan itu boleh. Beda dengan iri pada masalah dunia. Tapi ini dalam masalah akhirat. Maka Nabi berkata pada mereka, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah jadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih ucapan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah dan setiap kalimat pujian alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin dan ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun an munkar, melarang dari kemunkaran sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan kalian ada sadaqah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Apakah kami memuaskan hawa nafsu kami dapat pahala? Maksudnya memuaskan nafsu dengan istri. Itu kan menunaikan syahwat. Kok dapat pahala? Qal kata Nabi, "Ara'aitum law wada'aha fil haram?" Bagaimana pendapat kalian kalau diletakkannya pada yang haram? Dilampiaskannya pada yang haram, dipuaskannya pada yang haram. akan alaihi wizrun? Bukankah terkena dosa? Kadzalika idza wada'aha fil halal. Fakadzalik, maka demikian pula ketika diletakkan pada yang halal akan dapat pahala. Akhwani fi din, azakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari riwayat Yahya bin Ya'mur dari Abil Aswad Ad-Dili. Demikian disebutkan harakatnya. Kadang ada yang membacanya Ad-Duali. Kadang ada beberapa bacaan lagi, tetapi di sini disebutkan Ad-Dili. <clears throat> Abul Aswad Ad-Duali adalah yang pernah mengusulkan untuk diberi titik pada tulisan-tulisan Arab. Dan diberi tanda-tanda bacaan. Gara-garanya ketika dia berkata kepada anaknya, Ma ajmalas sama, betapa indahnya langit. Kata anaknya bintang. Kok gak nyambung? Jadi dia maksudnya betapa indahnya langit. Anaknya memahami dengan pemahaman apa yang membuat indah langit. Karena sama-sama ajmalah, ma ajmalah apa yang membuat bagus langit? Bintang. Betapa indahnya langit. Bintang. Langsung terkejut dia. Ini bahaya. Langsung ya ambil Mukminin. Akan terjadi kekacauan kalau nggak dikasih harakat, nggak dikasih tanda-tanda baca, nggak dikasih begini, maka muncullah harakat, nahwu dan sebagainya. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu wa qad ruwiya ma'nahu an Abi Dzar dan diriwayatkan pula dari Abi Dzar semakna dengan ini dari banyak jalan, dari banyak sisi. Wujuhin katsira bi ziyadatin wa nuqsan. Ada yang memiliki tambahan, ada yang memiliki kekurangan. Artinya dengan berbagai macam lafaz-lafaz, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebih, ada tambahan ini, ada yang kurang ini, ila akhir. Kalau digabungkan jadi satu menjadi satu kisah. Di antaranya ada lafaz yang menyebutkan hendaklah engkau baca tiba 33 kali tasbih dan 33 kali takbir dan 33 kali tahmid setelah sholat. Mereka kerjakan. Ternyata orang-orang kaya mendengar. Ikut ngerjakan juga. Balik lagi nih orang para fuqara tadi. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya melakukan pula apa yang kami lakukan. Berarti kami nggak masih nggak bisa menyaingi mereka. Kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Mau apa lagi? Itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa dikehendakinya. Jadi ingin menyaingi orang kaya, diajar kalau Nabi bahwa sedekah itu bisa dengan zikir. Ternyata orang kaya zaman itu ikut berzikir juga. Saya katakan zaman itu karena biasanya zaman sekarang orang-orang kaya itu rata-rata sibuk. Gak sempat ini, gak sempat itu. Sehingga orang-orang yang fukara tadi yang bisa. Ternyata zaman itu tidak mereka juga mengamalkan. Akhirnya orang-orang fukara mengeluh lagi ya Rasulullah. Kami masih kalah dengan mereka. Karena mereka ternyata melakukan apa yang kami lakukan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Mau apa lagi? Ini khani ibn azakumullah lafaz-lafaz dalam riwayat dari Abi Dar radhiyallahu taala anhu. Wa sanadkur ba'daha fi ma ba'd insyaallah. Kita akan sebutkan beberapa lafaznya setelah ini insya Allah. وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم Perhatikan ucapan Ibnu Rajab. Dalam hadis ini ada dalil bahwa para sahabat lishiddati hirsihim karena tingginya semangat mereka untuk beramal saleh dan tingginya rohbah keinginan mereka untuk beramal saleh maka mereka bersedih yahzanun ketika mereka ya ta'adzar ketika mereka tidak mampu ini contohnya mau bersedekah tidak bisa karena mereka bukan orang yang cukup sedih mereka contoh kedua apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang datang orang-orang kepada Nabi ingin berangkat jihad saat itu yang namanya perang jihad visabilillah itu membawa kendaraan sendiri, membawa bekal sendiri, membawa senjata sendiri, tameng sendiri, pakaian besi sendiri. Jadi ada yang pakai, ada yang tidak pakai, ada yang berkuda, ada yang jalan kaki. Saat ini perjalanannya jauh. Maka Nabi menjawab, "Ma ajidu ma ahmilukum alaihi." Kami tidak dapat di kendaraan untuk membawa kalian. Walau wa a'yunuhum tabidu minad dam'i. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran. Tidak bisa berangkat, menangis. <clears throat> Berbeda dengan yang sebaliknya. Orang-orang yang fiqulubihim marad, dia mampu tetapi dia berusaha untuk tidak berangkat. Anak sakit, anak udur, cari-cari udur. Ini benar-benar punya udur, sedih nggak bisa berangkat menangis. Tapi itu minat jamaah Dan ini contoh berikutnya. Mereka bersedih dan berkata, Ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa kok kami gak bisa. Fakan al-fuqara yahzanuna ala fawati sadaqah. Maka orang-orang miskin tadi mengadukan kesedihannya karena mereka tidak bisa bersedekah allati yaqdir 'alaiha al-aghniya. Sedangkan orang-orang kaya mampu, bisa bersedekah. Wa yazanuna 'ala takhalluf 'anil khuruj fil jihad. Mereka juga sedih ketika mereka tidak bisa berangkat jihad yang kita sebut tadi. Wallau wa ayunuhum tafidu minad jama'. Mereka pergi dalam keadaan air mata mereka bercucuran. Li'adamil qudrah ala alatihi karena mereka tidak mampu, tidak punya alat-alatnya, alat-alat perang dan kendaraannya. Dan ini dikhabarkan dalam Al-Quran. Qad akhbar Allahu anhum bidhalika fi kitabih. Allah khabarkan dalam kitabnya faqala wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minat jama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun Demikian pula tidak mengapa disebutkan ayat-ayat jihad ini sebelumnya adalah tentang udur-udurnya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Orang yang e, buta tidak mengapa, orang yang pincang tidak mengapa, orang yang sakit tidak mengapa untuk tidak berangkat jihad. Demikian pula wa wala 'alal ladina idza ma atau. Demikian pula tidak mengapa atas orang-orang yang ketika datang kepadamu agar engkau membawa mereka Kulta, engkau katakan wahai Rasul, la ajidu ma ahmilukum alaih. Kami tidak dapat di kendaraan untuk membawa kalian. Tawallau, mereka berpaling. Sedih. Wa ayunuhum tafidu minad dama' Air mata mereka bercucuran. Hazanan Allah yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih karena mereka tidak punya modal untuk berangkat jihad. Ini juga sama. Berarti hada wa hada sama yaitu sedihnya seorang mukmin ketika tidak mampu untuk beramal soleh karena khilqah bukan karena khuluqah. Khilqah itu ciptaannya. Dia ternyata pincang, dia ternyata buta, itu khilqah. Tapi kalau khuluq akhlak. Bukan karena akhlaknya. Oh, anak begini, anak begitu, bukan. Tetapi karena khilqah. Memang Allah takdirkan dia buta, nggak bisa berangkat jihad. Atau ditakdirkan dia miskin, upaya-upaya usaha gagal. Ya sudah, Mau apa lagi? Ini namanya dikatakan tidak mampu. Akhirnya mereka bersedih. Wa fi hadzal hadits anal fuqara ghabatu ahlad dusur. Dari sinilah para fuqara tadi ghabatu ahlad dusur. Ini kalimat ghibah bermakna iri tapi perkara yang baik. Seperti hadis mereka-mereka yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala nanti ya kiamat di mimbar-mimbar yang tinggi yang bituhumul malaika pakai kalimatnya ini malaikat saja iri pada nah, ini bukan iri yang jelek iri yang baik nggak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baik dan jelek masih iri juga ya atau ada kalimat yang lain saya pengen seperti dia. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Ini yang dikatakan gempa. Ghabatu ahlad juthur. Dan itu boleh karena memang Allah perintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi dalilnya? Wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan. Atau dalam surat Al-Mutaffifin Wa faliyatana fasil falyatanafasil Untuk itulah hendaklah berlomba-lomba kata Allah. Orang yang berlomba-lomba atau tanafus maknanya lebih kepada bersaing. Untuk inilah hendaklah mereka bersaing. Bersaing. Sehingga mereka berebut untuk mendapatkan soft pertama. Qala dikatakan wahia al-amwal bima yahsul lahum min ajri sadaqah bi amwalihim. Wad-dusur adalah harta bima yahsul lahum min ajr as-sadaqah. Karena dia mendapatkan pahala dengan harta tersebut dengan pahala sedekah dari harta mereka. Fadallahum Nabi ala sadaqat yaqdiruna 'alaiha. Maka Nabi pun menunjukkan sedekah-sedekah yang mereka mampu. Sedekah-sedekah yang mereka bisa. Bukankah ucapan subhanallah itu sedekah? Bukankah ucapan takbir juga sedekah? Bukankah ucapan alhamdulillah juga sedekah? Bukankah ucapan la ilaha illallah juga sedekah? Bahkan pada kemaluan kalian ada sedekah. Kalau sedekah itu kan memberikan sesuatu pada orang lain kan. Tapi kalau kemaluan kalian. Apa yang diberikan pada orang lain? Berikan kepada istri kalian. Sehingga kalau dibiarkan istri kalian kering seperti bunga yang tidak disiram, eh, kita dosa. Allah katakan jangan fatadaruha kal muallaka. Kalian kan bi kalian biarkan mereka kal muallaka. Kal muallaka itu kata para ulama seperti barang tergantung, dicerai tidak, dijimai pun tidak. Subhanallah, agama memperhatikan sampai ke arah itu. Tidak boleh mendolimi para wanita. Kalau kamu sudah tidak suka dan kamu tidak bisa lagi untuk memberikan pada dia sodak, ceraikan. Jangan sisa dia. Mudah-mudahan dia mendapatkan suami yang lebih baik dari kamu. Ini barakallahu fikum maknanya jangan biarkan mereka kal muallaqah. Artinya kalau kita mendatangi istri-istri kita kita dapat pahala karena memberikan sedekah kepadanya. Kenapa? Demikian pula yang memiliki dua istri atau tiga istri atau empat istri. Seringkali terjadi mereka enggan kepada yang sana. Suka pada yang sini. Maka kalau memang kamu tidak suka, ya ceraikan. Tidak perlu kamu kemudian menjaganya dalam memeliharanya, tetapi kamu tidak pernah mendatanginya. Ini zalim. Berarti ada juga yang diberi sedekah yaitu para istri. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Saleh dari Abu Hurairah anna fuqara al-muhajirin atau nabi. Bahwa fuqara tadi ternyata fuqara al-muhajirin. Karena memang muhajirin rata-rata fuqara karena mereka itu orang-orang yang hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, bahkan meninggalkan pekerjaannya. Illa kecuali yang memang Allah berikan kepadanya rezeki dari kemampuannya dia berdagang. <clears throat> Ketika dibantu oleh orang Ansar dengan bantuan-bantuan dia mengatakan tidak. Dulluni ala tujuh Tunjuki aku pasar. Masya Allah muhajirin. Di Sumbang gak mau. Dulluni ala tujuh Tunjuki ya aku pasar. Dia ke pasar. Dia membeli satu kambing, ya, menjualnya. Begitu menjualnya dia bisa beli dua kambing ya jual kembali sampai dengan tidak waktu lama sudah kembali hartanya. Benar. Dan riwayat yang meriwayatkan bahwa sahabat ini dibangkitkan merangkak tidak benar. Baik riwayatnya. Wallahu taala a'lam. Qala dikatakan faqalu mereka berkata para muhajirin ini Allah sebutkan muhajirin fuqara di dalam surat Al-Hasyr lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Ini dalil kalau mereka fuqara. Karena mereka dikatakan ukhriju min diarihim, diusir dari rumah-rumah mereka, tidak boleh membawa apapun. Dan juga harta mereka, min diarihim wa amwalihim. Fakhalu dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Maka para fuqara tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW kesedihannya merasa kalah dalam perlombaan pahala, merasa kalah dalam persaingan pahala, perlombaan dan persaingan pahala, boleh. Sudah sebutkan ayat-ayatnya tadi. atau Mereka merasa kalah dalam perlombaan tersebut. Ahlul juzur membawa darajatil ula, membawa tingkatan yang tinggi atau derajat yang tinggi di surga. Karena pahalanya lebih banyak. Qala wa Kata Nabi, bagaimana itu maksudnya? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa, wa yatasaddaqun dan mereka bersedekah wala natasaddaq. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Wa yatiqun wala na'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak, kami nggak bisa memerdekakan budak. Wa qala Rasulullah SAW, Afala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi maukah. Aku ajarkan pada kalian apa yang kalian bisa. Sadaqah yang kalian bisa. Dan bisa menyaingi man qad sabakukum. Bisa menyaingi orang yang sudah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi mimman ba'dakum. Bahkan kalian bisa mengalahkan orang yang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdala minkum hingga tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kecuali kalau mereka beramal seperti apa yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kami suka, kami ingin untuk diberitahu. Qal kata Nabi, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salah. Talatan wa talatin bacalah tasbih subhanallah bacalah takbir Allahu akbar bacalah tahmid alhamdulillah di setiap di belakang salat 33 kali qala Abu Saleh ini pendukung sampai disebut kalau Syekh Nurtamin rahimahullah baca tasbih baca takbir baca tahmid 33 kali subhanallah alhamdulillah Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah akbar iya. bukan ini tiga kali tiga kali tiga kali hmm. walaupun ada hadis yang seperti itu juga yang baca tahmid 33 kali baca ini 33 kali nah, tapi di sini baca tah, tasbih takbir wa tahmid 33 kali artinya baca tiga ini 33 kali subhanallah alhamdulillah Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah akbar dan hikmahnya yang terakhir kedengaran adalah takbir. Nah. Alhamdulillah, Allah Akbar, Alhamdulillah, Allah Akbar. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Aku tahu berakhirnya sholat dengan suara takbir mereka. Karena yang terdengar takbirnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ila akhir. Qala Abu Saleh Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Setelah mereka mengamalkan Tiba-tiba mereka kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Fakalu sami ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah ya Rasulullah ahlul amwal ahlul dusur orang-orang kaya mendengar apa yang kami baca dan mendengar apa yang kami dapatkan dari engkau sekarang mereka melakukan apa yang kami lakukan artinya tetap nggak bisa disaingi kata Nabi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki artinya mau apa lagi sudah tidak bisa. Itu pemberian Allah SWT pada mereka. Tetapi kata para ulama, umumnya fukoro lebih mampu dari orang kaya. Karena mereka sibuk dengan hartanya. Ambilnya, menjualnya, menghitungnya, e, pembukuannya, segala macam. Ya, biasanya. Mengawasinya. Waqad ruwiya nahu hadzal hadits min riwayat jama'ah min as-sahabah minhum Ali wa Abu Dzar Diriwayatkan hadis ini dari beberapa sahabat, tidak hanya dari satu sahabat. Diriwayatkan dari Ali, diriwayatkan dari Abu Dar, diriwayatkan dari Abu Darda, diriwayatkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini diantara hadis yang dipakai oleh sebagian ulama yang menganggap lebih utama orang kaya. Tetapi orang-orang atau para ulama yang lainnya mengatakan lebih utama orang miskin. Dengan dalil juga sekian banyak. Sebagaimana dikatakan yang pertama masuk dalam surga adalah masakin, fukara, ila akhir. Masing-masing bawa dalil dan subhanallah dalilnya sama-sama kuat. Dibahas rinci oleh Ibnu Qayyim dalam kitab khusus Uddatus Sabirin. Uddatus Sabirin, persiapan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syakirin. Di dalamnya ada bab ayuhum afdal. Orang kaya yang bersyukur kalau orang kaya yang nggak bersyukur nggak dibahas. Dan fukoro yang sabar. Orang fakir sabar itu keutamaan. Orang miskin, eh, orang kaya syukur itu keutamaan juga. Mana lebih afdal? Mereka yang berpendapat lebih abdul diantaranya dengan hadis ini. Ketika orang miskin tidak bisa sodakoh, Kemudian datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi man Itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Tetapi demikian pula para ulama mengatakan lebih afdal adalah miskin tapi sabar. Ini juga mereka bawakan dalil-dalilnya. Adapun pendapat yang wajib kaya tidak ada. Tidak ada satu dalil pun mengatakan wajib kaya bahkan bid'ah. Siapa yang wajibkan? Tidak ada yang mengatakan wajib kaya. Kalau bicara keutamaan ada para ulama. Ini lebih utama kaya dan syukur. Yang ini mengatakan lebih utama miskin dan sabar. Ternyata dirojihkan oleh Ibn Qayyim bahwa tidak ada yang rojih. Dirojihkan? Tidak ada rojih. Mengapa? Kata beliau, Allah yang menafsirkan engkau berhasil atau tidak berhasil. Allah yang menafsirkan engkau miskin atau kaya. Yang jelas, kalau engkau kaya, syukurlah. Kalau engkau miskin, sabarlah. Selesai. Ya. Jadi, usaha silahkan. <clears throat> Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kamu apa yang Allah takdirkan sekehendaknya. imma engkau berhasil, wa imma gagal. Misalnya kita merasa kaya <clears throat> itu lebih abdol kata para ulama, itu lebih rajih. Terus kalau iya rajih, apakah kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia? Terus melupakan ibadah atau meninggalkan kajian atau ini atau itu. Bahaya. Atau sebaliknya, miskin afdol, maka saya tidak mau tahu. Nggak mau kerja. Saya mau duduk saja. Belajar. Nanti salah lagi. Kayak sufi. Silakanlah usaha. Beberapa ulama berpikir, apa yang saya bisa makan untuk diri saya, keluarga saya cukup. Selama saya bisa makan, berpakaian, punya rumah. Bisa belajar. Artinya punya tempat untuk bernaung. Ini yang terjadi pada mereka pada salaf. Bukan tidak ada orang kaya. Siapa itu Umar atau orang kaya. Ya. Tapi jihad paling depan. Biasanya orang kaya kan paling belakang. Takut-takut. Ini enggak. Paling depan. Dan selalu tutupi wajahnya. Ditanya kenapa? Kalau terlihat oleh mereka selalu melarang aku. Takut kehilangan ulama kan mereka khawatir. Ya, jangan ikut perang di belakang aja. Tidak. Sehingga ketika beliau tulis kitab jihad, kata para ulama beliau ini paling pantas untuk menulis kitab jihad. Ibnu Mubarak. Rahimahullah ta'ala. Kembali pada kita. Qala dikatakan wa ma'na hadza anna al-fuqara dhannu an la sadaqata illa bil mal. Berarti para fuqara tadi maknanya mengira kalau sedekah itu hanya dengan harta tidak dengan yang lainnya. Padahal bisa sodakoh dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Padahal kata Nabi fi budi ahadikum sodakoh Pada kemaluan kalian ada sodakoh. Dua lebih banyak, tiga lebih banyak, empat lebih banyak sodakohnya. Sahih? Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan seperti itu. Kalau wahum ajizuna an dhalik. Kalau dengan harta saja tidak mampu. Mereka fuqara, tetapi dengan tenaga bisa. Seperti dalam riwayat lain, engkau mengangkatkan barang ke kendaraan seseorang, engkau dapat pahala. Sedekah. Melihat ada seorang yang melihat bawa barang berat, ini saya bantu. Itu juga sedekah. Nah, sehingga sedekah itu tidak hanya dengan harta. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع fi'lil ma'ruf wal ihsan sadaqah. Maka dikabarkan kepada mereka oleh Nabi SAW bahwa seluruh perkara-perkara yang baik, yang ihsan, itu sedekah. Wa fi sahihi Muslim an Hudzaifah. Ini mungkin perlu dijelaskan sedikit. Setiap perkara yang baik dan ihsan yang diberikan pada orang lain itu sedekah. Nah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan sedekah. Wa kharajahu al-Bukhari min hadis Jabir. Dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sadaqatu tutlaq ala jami' anwa'i fi'lil ma'ruf." Sedekah itu diucapkan untuk menunjukkan seluruh macam-macam kebaikan dan ihsan hatta inna fadla fadlallah alwasil minhu ila ibadihi sadaqa minhu alaihim hingga fadilah Allah yang wasil minhu yang nyampe dari dia kepada hamba-hambanya wasil dari yang memberi kepada ibadah juga sedekah waqad kana ba'du salaf yunkiru dhalik ويقول إنما صدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها beberapa ulama ada yang mengingkari ulama bahkan salah sebagian salah mengingkarinya tidak mesti setiap yang dikerjakan oleh kamu dari kebaikan berarti sedekah wa yaqul Kemudian berkata, "Innama sadaqatu mimman yatlubu jazaaha wa ajraha." Sedekah itu dari siapa yang meminta atau mengharap balasan dan pahala. Wasahih khilaf Yang benar tidak seperti itu. Artinya begini. Apakah e, sedekah itu ya tajilan niyah? Maka dikatakan tadi sebagian salaf menyatakan harus ada niat. Kalau enggak niat mengharap pahala, dia bukan sedekah. Ternyata kalau engkau melihat ada seseorang yang perlu dibantu, dan kasihan, iba, saya bantu. Enggak ingat niat mau pengen dapat pahala enggak? Karena kasihan sama dia. Itu dapat pahala. Tidak harus ya. Maka dibahas dalam kawaid ya. di kaidah fiqhiyah al-umur di maqasidiha ternyata ada kekecualian. Al-umur di maqasidiha. Iya, perkara-perkara dengan maksud-maksudnya. Tetapi ada perkara yang wujudnya sudah cukup. Tidak perlu ada niat khusus. Apa wujudnya sudah cukup? Wujudnya dia menyayangi orang lain. Wujudnya dia merahmati orang lain, membantu, kasihan pada sesama muslim. Itu sudah cukup sebagai kebaikan, amal saleh. Walaupun tidak dalam hatinya nawaitu sadaqatan uh, lillahi taala nggak ada seperti itu. Bahkan nggak terpikir, cuma melihat kasihan langsung dibantu otomatis. Itu sudah pahala termasuk imam imatatul ada anil tarik Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia tidak terpikir masalah-masalah yang lain. Dia hanya melihat ini ganggu kaum muslimin. <coughs> Disingkirkan. Ganggu manusia. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Sehingga <coughs> ada mengingkari dari para ulama bahwa harus dengan niat. Ternyata sahih wujuduhu fi'luhu keberadaan perbuatan itu sudah cukup sebagai amalan saleh. Waqad qala Nabi sallallahu fi qasr as-salah fi safar sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Bahkan ketika Allah menyatakan pada kalian dengan keringanan orang yang musafir boleh salat dua rakaat. Apa yang diberikan? Bukan rezeki, bukan ini, bukan. Tapi disebut sedekah. Kata Nabi SAW, Allah bersedekah pada kalian tidak mengapa kalian mengerjakan dua rakaat saja pada sholat duhur dan asar dan isya pada musafir. Dikatakan tasaddaq alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Terimalah sadaqahnya. Farajahu muslim. Wa qala man kanat lahu salah bilailin faghalaba alaihi naumun fanama anha kataballahu lahu ajra salatihi. Wa kana naumuhu sadaqatan minallah tasaddaqa biha alaih. Riwayat lain, perhatikan. Man kanat lahu salatan bilailin. Siapa yang biasa sholat malam? Tiba-tiba malam itu ketiduran. Faghalaba alaihi naum. Dia terkalahkan oleh kantuknya. Tidur. Tidak sholat. Kata Allah lahu ajra salati. Allah catat malam itu bahwa dia sholat. Allah catat malam itu kalau dia sholat. Karena biasanya sholat. Saat itu dia pengen sholat, antum. Wa kana naumuhu sadaqatan minallahi tasaddaqa biha. Maka itu pun sadaqah. Allah jadikan pahala sholatnya tetap ada dan tidurnya sedekah dari Allah Taala buat dia. Kharajahun nasai wa ghairuhu min hadis Aisyah wa kharajahu Ibnu Majah min hadis Abi Darda. Demikian pula Ketika seorang berpuasa lupa makan, minum, masya Allah kenyang. Puasa tetap sempurna. Itu juga disebut sodako. Tapi berarti sodako tidak mesti dengan harta. Dengan keringanan-keringanan dalam hadis ini Allah berikan keringanan bagi musafir. Allah berikan keringanan bagi orang yang terkalahkan dengan kantuknya padahal biasanya salat. Allah beri keringanan. Pahalanya Allah berikan tetap dikatakan sebagai sodako. Artinya namanya sedekah tidak hanya dengan harta, termasuk dengan ibadah, dikir, tasbih dan sebagainya, termasuk dengan tenaga, termasuk kalau engkau meringankan orang lain. Sini saya bawakan. Ya juga sedekah. Karena meringankan. Seakan-akan engkau memberi sesuatu pada orang tadi. Atau riwayat yang marfu dari Abi Dar. Ma min yaumin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqah Tidaklah datang satu hari, tidak pula datang satu malam, tidak pula datang satu saat kecuali Allah memberikan sedekah. Yamunnu biha ala man yasha min ibadih. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma Allah ala 'abdin mithla an yuh yulhimahu dikrahu. Dan tidaklah ada yang lebih bagus sedekah yang Allah berikan kepada hambanya melainkan Allah berikan ilham pada seseorang untuk mengingatnya untuk berzikir kepadanya atau untuk mengingat Allah jika Allah itu sedekah dari Allah Taala yang sangat besar wa qala Khalid ibn Ma'dan Inna Allah yatasaddaq bi kulli kulla yawmin bi sadaqatin. Sesungguhnya Allah memberikan sedekah setiap hari sedekah ma tasaddaqallah ala ahadin min khalqihi bi syai'in khairin min an yatasaddaq alaihi bi dzikrihi. Tidaklah Allah memberikan sedekah yang lebih baik bagi makhluknya bi khair, tidak ada yang lebih baik min an yatasaddaq alaihi bi dzikrihi. Tidak ada yang lebih baik daripada sedekah Allah kepada seorang hamba dengan menjadikan orang itu ingat Allah. Allah berikan dia tiba-tiba ilham ingat Allah Ta'ala. Yang tadinya perbuatan jelek jadi baik. Yang tadinya perbuatan yang sedikit jadi banyak. Yang tadinya amalan sunnahnya kecil jadi besar. Karena ingat Allah Taala Bertambah semangat Ini sadaqah yang paling besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi bighairil mal naw'an Sadaqah Selain dengan harta Itu ada dua macam Ahaduhuma ma fihi ta'addiyah al-ihsan ilal khalq. Yang pertama, sodakoh yang mutaaddi. Mutaaddi itu membutuhkan objek. Yang kedua adalah sodakoh yang tidak membutuhkan objek. Berarti di sini kita mendapatkan pelajaran yang baru dari Ibnu Rajab rahimahullah, tidak mesti sodakoh punya objek. Sedekah itu kan ada yang diberi. Saya mengeluarkan sesuatu, ada yang menerima. Sodakoh harta, ada yang menerimanya para fukara. Sodakoh uh, eh, budai pada istrinya ada yang menerima. Demikian pula sekian sodakoh ada yang menerima. Tapi ternyata ada sodakoh yang tidak ada yang menerimanya. Ya kecuali dia sendiri. Yaitu mengucapkan subhanallah. Siapa yang menerimanya? Allahu Akbar la ilaha illallah. Itu juga sedekah, tetapi ghairu muta'addiyah, tidak memiliki ta'addiyah. Agak panjang kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.